Alhamdulillah bahwa Bapak Ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang henti-hentinya mencurahkan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dengan hukum-hukum Islamnya, dengan hukum-hukum dalam syariatnya. <clears throat> Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk mengupayakan penyempurnaan penyempurnaan keimanan kita dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mempelajari dan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya melalui ilmu tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah kita akan mengkaji salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, salah satu dari al-asmaul husna yaitu namanya Asyafi, Maha Penyembuh. Nama yang mulia ini atau nama yang maha agung ini insya Allah banyak di antara kita yang telah mengenalnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran secara langsung, akan tetapi disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi, memberikan perlindungan untuk salah seorang anggota keluarganya dengan mengusapkan tangan kanan beliau kemudian beliau membaca doa Allahumma rabban nas adhibil ba's Washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, Rabban nas, Rabb seluruh manusia. Rabb seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Azhibil ba'as, hilangkanlah penyakit. Hilangkanlah sakit yang diderita orang ini. Washfi anta syafi, serta sembuhkanlah dia engkau adalah asyafi, maha penyembuh, maha penghilang penyakit. La shifa'a illa shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa Allah yughadiru dirusakoma dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit yang lainnya. Yang tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih. Soalnya, yang dengan jelas sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama Allah dengan ucapannya Anta Syafi, Engkau adalah Maha Penyembuh. Dalam Sahih Imam Bukhari dalam lafaz yang lain atau riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik ingin merukyah muridnya yang ternama yang bernama Sabit ibnu Aslam al Bunani, ketika dia mengadukan sakitnya kepada sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, <coughs> maka Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu ala arkika birukiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apakah kamu mau aku meruqyahmu <coughs> membacakan kepadamu ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka muridnya ini tabiin yang mulia yang bernama Sabit ini mengatakan bala iya aku mau maka Anas kemudian mengatakan radhiyallahu taala anhu Allahumma rabban nas muzhibil ba'si Ishfi anta syafi la shifa la syafi illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb apa ini seluruh manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah Maha Penyembuh, asy Tidak ada penyembuh kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya atau keburukan yang lainnya. <clears throat> ini nama Allah Subhanahu wa taala yang agung asy Yang mengenal nama ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena pengertian Maha Penyembuh adalah penyembuh penyakit lahir dan batin. Penyembuh penyakit yang di yang ada pada anggota badan manusia dan lebih daripada itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka inilah sebabnya mengapa saya katakan tadi bahwa mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini <clears throat> kemudian dengan keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala agar meminta disembuhkan berbagai macam penyakit kita yang akan menghalangi kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sangat butuh untuk kita mengenal kandungan nama Allah yang Maha Indah ini. Ya secara bahasa ringkas saja bahwa kita ketahui asyifa itu secara bahasa artinya al-bur'u minal marad ya. Al-bur'u minal marad, kesembuhan dari penyakit. <clears throat> Maka secara bahasa insya Allah tidak ada masalah tentang nama ini. Tidak ada yang yang apa ini yang sulit untuk difahami. Adapun secara syar'i nama Allah Subhanahu wa taala asyafi yang Maha Penyembuh kalau dijabarkan artinya adalah alladzi minhu syifa'u syifa'u sudurin syubahi wasyukuki wal hasadi wal hikdi wa ghairi dzalika min amradil qulubi wa الأبدان abdani minal asqami wal afati wa la غيره ala dhalika إلا fala shifa'a illa shifa'uhu wa Makna nama Allah Subhanahu wa taala asyafi yang Maha Penyembuh adalah zat yang di tangannya lah segala penyembuhan. Menyembuhkan penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia yang berupa syubah, syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Kekeliruan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Asyuku, keraguan-raguan dalam iman. Ragu-ragu dalam meyakini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wal penyakit hasad. Dengki. Kemudian al-hikr, penyakit uh, iri dan penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sekaligus juga syifa'ul abdan yang di tangannya lah penyembuhan terhadap penyakit dan kelemahan yang ada pada badan manusia, kerusakan yang ada pada badan manusia, maka tidak ada yang mampu untuk melakukan ini semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syifa illa syifa, tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan darinya dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini kita tahu semua dinyatakan dengan tegas oleh imam atau apa ini nabi yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam firman-Nya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menukil uh, ucapannya nabi yang mulia ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 180 wa idza maridtu fahuwa yashfin maka ketika aku sakit dialah yang akan dialah yang akan menyembuhkanku Artinya, huwa wahdahul mutafarridu bisyifa la syarika lahu. Dialah semata-mata yang mampu untuk menyembuhkan manusia dan tidak ada sekutu baginya. Kita ingat ucapan dalam hadis tadi, dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca dalam doanya la syafi illa anta. Tidak ada penyembuh kecuali kecuali engkau ya Allah. Nah ini merupakan pelajaran berharga bagi orang yang beriman. Untuk dia menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menguji sejauh mana kualitas imannya selama ini. Kebanyakan dari kita, kalau kita mengalami sakit, sakit pada anggota badan kita, yang langsung terpikir pertama kali adalah saya harus beli obat apa? Saya harus segera ke dokter bertanya tentang pengobatan. Subhanallah. Mungkin kita tidak katakan orang seperti ini, kita katakan rusak imannya, tidak. Tapi jelas imannya kurang. Kenapa dia lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat materi? Lebih percaya kepada dokter? Sementara zat yang maha penyembuh bisa langsung di, di, dia berdoa kepadanya saat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang dekat yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia menyeru dan memohon kepadaku. Ini yang kita lupakan pengaruh hawa nafsu yang mendominasi kita sehingga kita lebih percaya kepada hal-hal yang tampak, yang bersifat materi. Sehingga lalai dari menjadikan sandaran yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keadaan kita akan diperbaiki kalau demikian keadaannya? Kita seolah-olah secara tidak langsung menomorduakan Allah. Mending kalau cuma nomor dua, nomor tiga, nomor atau nomor yang seterusnya. Ketika kita mengalami hal masalah dalam kehidupan, yang pertama kali kita ingat bagaimana minta konsultasi sama ini, konsultasi sama dokter ini atau yang lainnya. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kebaikan yang menguasai alam semesta beserta isinya mampu untuk kita memintanya pada saat itu dan dia mampu untuk menyembuhkan segala sesuatu yang kita alami. Kan tidak ada suatu, seorang dokter pun bagaimana ahlinya mampu untuk menyembuhkan penyakit kita kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya yang perlu kita ingat bahwa sifat orang yang bertakwa dia selalu mengutamakan untuk bersandar kepada Allah, mengeluh kepada Allah terlebih dahulu. Sebelum meminta pertolongan kepada manusia dengan itu pun dengan meyakini bahwa itu merupakan dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan yang menentukan segala sesuatu. Lihatlah Nabi yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala nukil dalam dalam Al-Qur'an. Ayub alaihi salatu wasalam yang mengatakan, "Innama ashku basri wa huzni ilallah." Sesungguhnya lah aku mengadukan, mengeluhkan kesedihanku, mengeluhkan rasa sakitku, penderitaanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ini justru yang namanya keimanan yang sebenarnya. Menjadikan seorang mukmin lebih percaya bersandar kepada Allah sebelum kembali kepada yang lainnya. Jangan disalahpahami. Bukan dimaksudkan di sini kita tidak boleh melakukan sebab, tidak. Sebab itu dituntut, bahkan tidak sempurna tawakal kalau dia tidak melakukan sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terlalu ekstrim dalam melakukan sebab. Sampai kita menjadikan sebab itu sebagai sandaran utama. Sampai kita menjadikan setiap ditimpa sesuatu kita mencari makhluk untuk yang menyelesaikan masalah tersebut atau menyembuhkan penyakit kita misalnya. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyembuhkan, <clears throat> Maha menyembuhkan, dialah yang <clears throat> apa ini mengatur alam semesta beserta istri beserta isinya. Mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas mengatakan Allahumma Robban nas. Ya Allah Robnya segenap manusia. bertawas dengan rububiyah Allah karena dia yang mengatur alam semesta, <clears throat> menakdirkan segala sesuatu di alam semesta, dialah yang berbuat dan <clears throat> menentukan segala sesuatu di alam semesta. Di tangannya lah segala kebaikan, segala kesembuhan, segala kesem kemuliaan. Dan dialah yang mampu untuk menimpakan keburukan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesembuhan kepada Allah dengan bertawasul dengan namanya Arab yang berarti memiliki rububiyah, mengatur, menciptakan, dan menyelenggarakan semua urusan di, di alam semesta ini. Ini yang diinginkan. Adapun melakukan sebab, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam agama, seperti mencari obat untuk penyembuhan. Tapi dengan tidak bersandar kepada sebab tersebut, tapi bersandar semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan sebab yang diperbolehkan dalam syariat mencari obat atau datang konsultasi ke dokter dengan tetap tetap menyandarkan uh, keyakinan dan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Inilah apa ini penjelasan dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Maka saya katakan tadi, mengimani nama ini kita butuhkan dalam kehidupan. Kalau penyakit badan kita maksud yang akan kita dapatkan adalah mungkin meninggal dunia kalau tidak disembuhkan. Tapi Allah kalau penyakit hati kita. Yang kita ketahui hati manusia itu penentu kebaikan dalam diri manusia seperti sudah kita ketahui dalam hadis yang sahih idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hati itu baik maka baiklah semua anggota badan kalau buruk maka buruklah semua anggota badan karena mengetahui demikian pentingnya kedudukan hati dalam Eh, tubuh manusia yang melakukan kebaikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa ini dari keburukan pada diri manusia. Maka syaitan selalu menyerang hati dengan menggunakan senjata hawa nafsu. Ya. Sehingga semua penyakit hati itu bersumber dari hawa nafsu. Nah sekarang yang jadi masalah hati tidak nampak. Tidak kelihatan. Tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membalikan hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang membatasi manusia, menghalangi manusia dari hatinya. Tidak ada yang bisa menguasai hatinya. Penyakit-penyakit hati yang menghalangi keimanan, karena pengaruh dari hawa nafsu, yang saya sudah terangkan sekali kali dalam kajian kita bahwa hawa nafsu itu sepakat para ulama mengatakan ialah penghalang utama untuk menjadikan manusia dekat kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ajma al-arifuna ala ikhtilafi sulukihim wa tabayuni <clears throat> turukihim ala anna an-nafsa hiya al-qati'atu bainal 'abdi wa bainal wusuli ila Rabbi tabaraka wa ta'ala telah bersepakat orang-orang yang mengenal agama dengan perbedaan meskipun jalan mereka berbeda-beda dan cara mereka berbeda-beda mereka sepakat mengatakan bahwasanya nafsu manusia itulah penghalang utama yang menghalangi manusia untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu yang merupakan sumber sakit hati ini penghalang utama kalau kita tidak apa ini punya cara dengan taufik dari Allah untuk membersihkan jiwa ini maka tidak akan selamanya tidak akan bisa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi masalah karena sakit hati tidak bisa e, kita ketahui dan kita lihat untuk kita obati sebagaimana anggota badan. Oleh karena itu sangat kita butuhkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan upaya untuk tazkiyatun nufus mensucikan jiwa dengan banyak berdoa bersandar kepadanya, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya ini Asy-Syafi dan nama-nama Allah yang lainnya yang uh, diharapkan bisa memperbaiki keadaan kita untuk menyembuhkan penyakit hati kita. Oleh karena itulah ini sangat kita dianjurkan bagi kita karena hati kita ini sangat penting untuk kita perbaiki dan sekali lagi tidak ada yang bisa memperbaiki hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, seseorang hamba tidak akan bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala kalau cuma dengan amalan anggota badannya sementara hatinya rusak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan wa annal abda ma yaqta'u manazil sayri ila Allah bi qalbihi wa himmatihi la bi badanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulub la taqwa jawarih. Tahuilah bahwasanya seorang hamba hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah dengan hatinya dan tekad dalam dirinya, bukan cuma sekedar dengan amalan serta badannya, dan takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat dalam hati, bukan yang hanya terdapat pada anggota badan manusia. Maka subhanallah, nama subhanahu wa ta'ala yang mulia ini mengajarkan kepada kita atau mengaj apa ini memberikan faedah kepada kita untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian jiwa kita disucikan dari penyakit-penyakit yang merusaknya, kemudian kita laksanakan sebab-sebab yang Allah syariatkan dalam agamanya, yaitu dengan mengisi hati dengan keimanan, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid, kemudian mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan dengan sempurna oleh oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> ya, kita kembali. Jadi inilah makna asy-Syafi nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyembuh. Saya sudah katakan tadi, meminta kesembuhan kepada Allah, menyandarkan diri dalam mengharapkan kesembuhan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syafi illa anta. Tidak ada penyembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah tidak berarti ini bertentangan dengan tawakal. Apa tidak berarti ini bertentangan dengan melakukan usaha. Sebab saya berobat, mencari obat yang bermanfaat, mencari dokter yang benar-benar uh, pandai atau pintar dalam mengobati manusia dengan pengalamannya dan dengan uh, pembuktian dari orang-orang yang sudah pernah mencobanya. Ini tidak bertentangan. <clears throat> yang dari masalah nanti menyandarkannya secara berlebihan kepada dokter tersebut. <clears throat> Kita diperintahkan melakukan sebab, bahkan menurut pendapat yang kuat dari mayoritas ulama, berobat itu menggunakan pengobatan mencari obat yang dihalalkan dalam agama, itu hukumnya adalah dianjurkan. <clears throat> Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya <clears throat> hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, Likul lidain dawa'un, fa'idha usiba da'udda, <clears throat> fa'idha usiba dawa'un idda'a, bari abi iznillahi azza wa jal. Setiap penyakit ada obatnya, maka jika obat itu menepati penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu shifa." <clears throat> Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyembuh atau obat obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak bertentangan karena Allah sendiri yang memerintahkannya dan rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menganjurkannya dalam eh, hadis-hadis uh, yang sahih untuk untuk berobat. Oleh karena itu sama sekali tidak berarti penyandaran diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu uh, ah, <clears throat> melarang kita untuk melakukan sebab dihalalkan dalam agama. Cuma yang jadi masalah menyandarkan hati kita. Sebagaimana sudah diketahui hakikat tawakal seperti diterangkan oleh para ulama Ibnu Rajab menerangkan dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam hakikatu tawakkuli tafsirku i'timadil qalbi ala Allah azza wa jal istijlabil manafi wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirati kulliha itu hakikat tawakal hakikat tawakal yang hakikat atau hakikat tawakal adalah apa ini penyandaran hati yang sebenarnya yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam meraih berbagai kemaslahatan, ini kebaikan dan menghindari semua keburukan baik dalam urusan dunia dan akhirat secara keseluruhan. Jadi, tawakal itu kita melakukan sebab dengan anggota badan, tapi hati kita bersandar kepada Allah. Meyakini dari hati kita dengan sebenarnya bahwa tidak ada yang dapat memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. <clears throat> Inilah seperti ucapannya Nabi Ibrahim dalam ayat yang kita baca tadi Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah yang akan memberikan kesembuhan kepadaku. Maka oleh karena itu di sini perlu diperhatikan. Ada orang yang ekstrim dalam memahami tawakal, sehingga dia mengatakan tidak perlu kita melakukan sebab sama sekali. Ini keliru. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akibat dengan sebab yang dilakukan manusia. Cuma kemudian nanti yang menentukan di tangan Allah. Yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah jadikan sebab itu mencapai atau mewujudkan akibat, maka terjadi, kalau tidak maka tidak tidak terjadi. Banyak orang yang sudah berusaha tapi tetap gagal. Banyak orang yang sudah berusaha apa ini mencari penyembuhan atau obat tapi tidak disembuhkan karena Allah yang menentukan semuanya. Sebagaimana ada orang lain yang berusaha kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi berhasil usahanya. Oleh karena itu, ini perlu diperhatikan Eh, para ulama menjelaskan ketika seseorang itu melakukan sebab agar tidak merusak tawakal dalam hatinya, hendaknya dia memperhatikan tiga hal penting. Memperhatikan tiga hal penting. Yang pertama, Allah yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun syar'an wa qadran. Tidak boleh dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, menganggap sesuatu sebagai sebab, kecuali yang ditetapkan dalam agama, ditetapkan bahwa itu adalah sebab dalam agama, maupun secara kodron, secara kauni, secara ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diperbolehkan dalam agama, maka boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, secara kenyataan berdasarkan pembuktian percobaan yang yang bisa diterima dengan uh, apa ini uh, nalar manusia maka ini merupakan sebab maka itu itu pun kita tetapkan sebagai sebab tetapkan sebagai sebab misalnya dokter yang yang menemukan obat tertentu bisa dibuktikan bahwa saya ternyata apa ini obat ini memang mengandung zat yang bisa mematikan penyakit tertentu maka ini diterima kemudian yang lainnya dengan rukyah kita mengobati orang yang kesurupan jin atau orang yang kena sihir, ini diperbolehkan dalam syariat, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, maka ini diperbolehkan. Adapun hal-hal yang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat, dengan cara-cara yang bid'ah atau apalagi yang syirik, meminta pertolongan kepada jin atau menyembahkan apa mempersembahkan sembahan tertentu kepada jin atau yang lainnya, maka ini perbuatan syirik yang dilarang dalam agama karena terdapat padanya berbagai kerusakan Meskipun ini misalnya mendatangkan kesembuhan untuk sebagian orang, maka ini kita katakan bukan termasuk sebab karena bertentangan dengan syariat. Adapun kesembuhan yang terjadi itu cuma kebetulan saja. Cuma kebetulan saya sebagai ujian bagi manusia yang hakikatnya itu adalah merupakan tipu daya syaitan yang harusnya kita kita berusaha menjauhinya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, Allah ya'tamid al-abdu alaiha bal ya'tamidu ala musabbibiha wa muqaddiriha <clears throat> ma'a qiyamihi bil masyru'i minha wa hirsihi nafi'i minha. Tidak boleh hamba itu bersandar kepada sebab. <clears throat> Meskipun sebab ini diperbolehkan tidak boleh, artinya itu bersandar kepada sebab tersebut. Menjadikan semua harapannya bergantung kepada sehingga kalau dia sakit yang pertama kali dicari adanya adalah obat dokter spesialis, Lupa dia kepada zat yang maha menyembuhkan dan menentukan segala sesuatu. Ini keliru. Jadi tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi hendaknya hamba bersandar kepada yang menciptakan sebab. Dan yang menakdirkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tetap dia melakukan sebab yang disyariatkan dan bersemangat mencari sebab-sebab yang bermanfaat untuk kesembuhan dirinya. Asalis yang ketiga, Faktor yang ketiga, ayya'lama annal asbaba mahma azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadarihi la khuruja laha anhu wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha'u in abu abqa sababiyataha wa in syaa tayyaraha kaifa hendaknya seorang hamba meyakini bahwa sebab-sebab itu meskipun besar dan kuat terpercaya, oh ini sebabnya bagus, obatnya benar-benar paten dan mujarab, diterbukti di mana-mana. Kita harus yakin, bagaimanapun kuatnya sebab tersebut, semuanya terikat dengan ketentuan dan takdir Allah. Tidak akan bisa lepas dari ketentuan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha berbuat, maha menentukan segala sesuatu dalam sebab tersebut, kalau Allah jadikan sebab ini bersih bisa menjadikan menjadi sebab penyembuhan, maka itu akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya, dihilangkan uh, ampuhan sebab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukannya. Tujuannya untuk apa? Agar hamba tidak bersandar kepada sebab tersebut. Dan agar hamba memahami sempurnanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya segala kebaikan dan keburukan ada di tangannya at-tasarruful mutlak semua ketentuan yang berlaku di alam semesta ini adalah berdasarkan kehendaknya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi anta syafilah shifaa illa shifauka engkau adalah yang maha penyembuh dan tidak ada penyembuh yang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kecuali kesembuhan darimu, ya Allah. Maka ini subhanallah benar-benar mengajarkan kepada orang yang beriman untuk bersandar sebenarnya kepada zat yang di tangannya lah segala kekuasaan, segala kebaikan, dan segala kemaslahatan bagi manusia. Maka ini e, hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan sebab. Kemudian di sini juga kita perhatikan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang ini, beliau mengisyaratkan satu tidak penting melakukan penyembuhan yang benar yang disyariatkan dalam agama. Hatinya bersandar kepada Allah, badan melakukan sebab. Apa itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syifaan la di rusakoma Dengan kesembuhan yang tidak mewariskan atau meninggalkan penyakit atau keburukan yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita apa bahwa penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar penyembuhan yang sebenarnya. Kalau kita melakukan pengobatan yang sesuai dengan syar'i, benar-benar kita akan selamat jiwa dan raga kita di dunia dan akhirat kita. Tidak akan menimbulkan penyakit yang lain. Tidak akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Kalau kita melakukan penyembuhan-penyembuhan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, maka itu akan eh, menjadikan berbagai masalah bisa jadi justru penyakit badannya hilang yang itu padahal merupakan tipu daya syaitan digantikan dengan penyakit yang lebih parah dengan dia bersandar kepada makhluk apalagi bersandar kepada perbuatan syirik hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi rusak hatinya dengan perbuatan syirik ketika ada seorang dukun atau syaitan berbentuk manusia yang menyembuhkan penyakitnya katanya dengan tipu dayanya padahal dilakukan dengan cara-cara yang syirik yang tidak sesuai dengan syariat subhanahu wa taala maka betapa banyak orang yang kemudian bersandar dengan pengobatan ini bersandar dengan orang tersebut menjadikan hatinya berbuat syirik dengan menyandarkan diri kepada makhluk menjadikan bahwasanya makhluk itulah yang memiliki sebab untuk memberikan kebaikan atau keburukan bagi dirinya. Ini jelas merupakan penyakit yang sangat parah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, <clears throat> yang meyakini keindahan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya, dia mengambil pelajaran dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memurnikan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan penjagaannya bagi orang-orang yang selalu berserah diri kepadanya. Kita tahu semua makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya, yakni mencukupi dalam semua urusan urusan dunia dan agamanya. Kita ingat juga doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kita ketika kita keluar dalam hadis yang sahih Bismillahirrahmanirrahim. wala wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bersandar bersembunyi kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Seorang yang membaca zikir ini dengan hatinya meyakini kandungan bersandar kepada Allah disebutkan jaminannya dalam hadis ini apa? Rasulullah SAW mengatakan <coughs> bahwa ketika hamba mengucapkan zikir ini maka malaikat mengatakan wa kufita wa hudita wa Sungguh kamu telah diberikan hidayah Allah urusan dan duniamu dan kamu sungguh telah dijaga dari semua dari semua keburukan. Masya Allah dengan bertawakal bersandar kepada Allah dengan sepenuhnya menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, mendapatkan penjagaan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dalam dalam semua urusan kita. Maka inilah faedah dan manfaat keimanan selalu bersandar di, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya kita mengenal keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang yang dengan itu kita bersandar kepada segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata segala sesuatu itu ada di tangannya semua kekuasaan, penyembuhan, kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia ada di tangannya. Oleh karena itu kita hanya semata-mata bersandar kepadanya dan inilah manfaatnya kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah penjelasan ringkas tentang nama Allah Subhanahu wa taala asy yang Maha Penyembuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dari kajian ringkas ini dan sekali lagi minta maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Nah Ustaz, terima kasih banyak atas materi yang telah Antum sampaikan di pagi hari ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami ajak semua para pendengar untuk memperdalam materi pembahasan di pagi hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui Layanan telepon kami untuk bertanya secara langsung di 0218236543 dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik para pendengar, kita akan ikuti kelanjutan sesi acara kita di pagi hari ini. Nah, Ustaz, kita akan jeda dulu, Ustaz. Ya. Nah, kita akan jeda dulu. Setelah jeda berikut ini Anda bisa bertanya dan jawab dengan beliau untuk memperdalam materi. Al-Quran Wa bil Roja 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama pembahasan dan uraian yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Filallahu Ta'ala Dan selanjutnya kami ajak Anda semua untuk bersahabat dengan beliau Tapi sebelumnya kami sapa dan kami uh, sambut uh, para pendengar yang mendengarkan radio ini melalui relay baik melalui radio, radio As-Sunnah di Cirebon ataupun dan juga radio-radio lainnya di antara Radio Nurul Sunnah di 107,7 FM Tembalang Semarang. Baik para pendengar semua, kami akan angkat pertanyaan pertama. Enam Ustadz yang pertama kami angkat di pesan singkat dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustaz bolehkah kita mengucapkan Allahumma huwa shifai? apakah menghususkannya menjadi doa ketika ber berbekam ini diperbolehkan Ustaz? Gimana apakah? Apakah menghususkannya menjadi doa ketika hendak berbekam apakah ini diperbolehkan Ustaz? Pertama dari segi lafaz itu keliru. Allahumma huwa shifai shifai ya keliru secara bahasa ya, hmm. keliru. Jadi kalau mau menyebutkan itu bilang Allahumma syafi antasyafi. syafi Ya Allah engkau adalah asyafi. Kalau seandainya huwa itu maksudnya bekam ya disebut hijama. <clears throat> Tapi eh, secara bahasa yang jelas tadi tidak benar secara bahasa Allahumma huwa syifa yani ya Allah dia adalah penyembuh ya aneh secara bahasa gitu ya. Untuk kalau hmm. dikatakan doa tidak tepat <coughs> maka uh, secara bahasa sudah keliru. Kemudian mengkhususkannya lebih parah lagi karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Tidak perlu berdoa seperti itu. Kalau kita ingin berdoa secara umum, ya silakan kita berdoa kepada Allah karena hijama termasuk uh, yang disebutkan dari Nabi SAW bahwa dia itu bisa bisa menyembuhkan dan hukumnya secara asal uh, bagus dilakukan jika sesuai dengan penyakit maka akan sembuh jika tidak sesuai juga tidak Nah, tidak sesuai dengan uh, uh, keumuman tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, jadi mengususkan tiga zikir tertentu pada satu amalan tertentu kalau tidak ada dalilnya maka itu nanti termasuk termasuk perbuatan bid'ah naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau mengususkan seperti itu, kalau kita ingin berdoa secara umum maka berdoalah secara umum maka jangan kita mengkhususkan uh, doa tertentu yang tidak bersumber dari Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada amalan-amalan tertentu ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz. Berikutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Ustaz manakah yang lebih afdol ketika hendak meminum obat? Apakah cukup dengan mengucapkan bismillah atau dengan doa yang bertujuan memohon kesembuhan sebagaimana yang telah antum sebutkan? Ustaz, silakan Ustaz. Kita minum obat tertentu, cukup dengan kita baca bismillah. Kemudian dalam hati kita meyakini meyakini tentang uh, apa ini bertandar kepada Allah Subhanahu wa taala dia Maha Penyembuh dan kita meyakini tidak ada yang bisa menyembuh kecuali dia dalam hati kita. Adapun sebagian dari para ulama membolehkan seandainya minuman kita rukyah dengan rukyah yang disyariatkan, baca Al-Fatihah, kemudian baca zikir yang tadi, rukyah yang tadi, Allahumma rabban nas itu diperbolehkan dibaca di di ini di minuman kita kemudian kita minum minuman tersebut tidak ada masalah ini diperbolehkan oleh oleh sebagian dari perawat seperti Syekh bin pas dan yang lainnya nah. enam Ustaz terima kasih banyak Ustaz dan dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz bolehkah membacakan agar orang diharapkan sembuh dengan surat Al-Anbiya ayat 83 sebagaimana saya mendengar bahwa doa ini untuk orang yang sakit Ustaz silakan Ustaz uh, surat Al-Anbiya 83 apa ya uh, ini saat bunyinya Ani masaniya durru wa anta arhamur rahimin Ustaz. Iya iya ya. ucapannya apa ini Nabi Ayub salatu wassalam. Nah, Ya. Mengkhususkan, yang jelas ya, kalau itu mengkhususkan itu tidak diperbolehkan ya, karena Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara keseluruhan merupakan penyembuh dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala wa minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan pada Al-Qur'an itu sesuatu berupa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi secara keseluruhan Al-Quran itu merupakan kesembuhan. Kalau kita khususkan, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita memilih misalnya ayat-ayat di situ apa ini eh, berhubungan dengan dengan penyakit tertentu dalam diri kita, mungkin penyakit hati kita baca ayat-ayat yang berisi tentang kita eh, punya penyakit cinta kepada dunia yang berlebihan, kita baca ayat-ayat yang di situ mencela dunia, kita renungkan hatinya, kita masukkan dalam hati kita, maka ini tidak mengapa. Tapi secara keseluruhan Al-Quran itu merupakan penyembuh penyakit manusia. Nah kalau kita ingin khususkan, apa ini ambil dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya surat Al-Fatihah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wama yudrika annaha Bagaimana bisa mengetahui bahwa dia ini termasuk ayat ruqyah? Jadi surat Al-Fatihah. Kemudian kalau perlindungan dari sihir atau jin atau yang lainnya, baca muawwidatain. Apa ini? al falak sama Anna termasuk juga Al-Ikhlas ayat kursi misalnya karena dia disebutkan uh, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Jadi yang kita pilih adalah yang demikian adapun seperti yang tadi kalau kita ingin <clears throat> uh, ucapkan sebagai doa kita sebagai doa karena ini doanya Nabi maka kita ucapkan doa tersebut. Kita ucapkan dalam doa kita tapi kalau dikhususkan sampai diyakini punya khasiat tertentu ini yang jadi masalah. Tapi kalau sebagai doa kita kita ucapkan dalam doa kita untuk minta kesembuhan maka jelas ini bagus karena ini doanya Nabi Nabi Alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan doa ini adalah termasuk doa doa yang benar ya. ya. Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Ustaz sebelum kita angkat dari pendengar kita. Ustaz, bolehkah seseorang yang di mana penyakitnya tak kunjung sembuh memohon kematian kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba Allah di Lampung dan juga pertanyaan yang senada Ustaz, apabila dia diberikan penyakit yang tidak sembuh lalu timbul rasa sulon kepada Allah, bagaimanakah menghilangkan hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, pertama <clears throat> penyakit yang tidak sembuh ini seharusnya tidak menimbulkan keburuk kepada Allah Subhanahu wa taala, justru harusnya kita bersyukur dan bersangka baik kepadanya. Kita tahu semua yang namanya musibah, apalagi penyakit merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang mukmin dan ditinggikan derajatnya selama dia menghadapinya dengan sabar dan sangka baik kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushaqqa." Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Maka justru harusnya kita hadapi dengan sangka baik. Belum tentu dengan disembuhkan penyakit kita, kita menjadi semakin baik. Mungkin setelah disembuhkan penyakit kita, kita akan lupa diri atau kita akan melakukan kegiatan yang akan menjerumuskan kita. Sementara dengan penyakit kita mungkin bisa terbaring sambil kita banyak beribadah, berzikir kepada Allah, banyak apa ini mensyukuri nikmatnya, banyak kemudian melakukan ibadah-ibadah yang tidak mampu kita lakukan waktu kita dalam keadaan dalam keadaan sehat. Maka ber, apa ini bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan sudah kita ketahui ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian mengangan-angankan kematian. Nah, penyakit yang berkepanjangan ini hukum asalnya dilarang dan diharamkan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "La yatamay la yatamannayanna ahadul mauta li dzurrin Janganlah salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian karena adanya penderitaan penyakit parah yang menimpanya. Hukum asalnya tidak boleh. <clears throat> Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang harus dia berangan-angan kematian, falyakul maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li, maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, hidupkanlah aku kalau hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Maka hukum asalnya tidak boleh menganggar kematian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang uh, maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, hidupnya orang yang mukmin itu bermanfaat dia. Hidupnya bermanfaat. Kalau dia meninggal dunia akan terputus amalannya. Maka manfaat ini hendak-hendaknya yang kita pikirkan dengan Allah menentukan hidup bagi kita, maka ini e, menunjukkan kepada kita bahwa itu lebih baik. Kecuali dalam kondisi terpaksa kalau dia apa ini hidup di zaman fitnah yang dia khawatir agamanya rusak, akidahnya akan menyimpang baru dia ber, boleh berdoa kepada Allah dengan doa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, yaitu Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawafani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika meninggal itu atau mati itu lebih baik lebih baik bagiku. Nah. Nah, nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang Antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pendengar kita yang pertama Ustaz dengan Pak Abdurrahman di Tambun. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Uh, saya menanyakan uh, bagaimana uh, apa namanya Eh, kaitannya tentang kesembuhan atau sakit uh, yang dari kehendak Allah tersebut uh, dengan ikhtiar kita uh, terhadap menjaga kesehatan atau menjaga uh, untuk untuk sembuh seperti menjaga pola apa pola makan, pola istirahat atau uh, menjaga uh, pola pikir yang uh, kita atur itu, Uh, ataupun uh, apakah uh, kehendak Allah berkaitan juga dengan uh, apa namanya ketika kita pola hidup kita tidak teratur, akhirnya kita jadi sakit atau de, disembuhkan oleh Allah. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Ya, pertama yang kita yakini kehendak Allah itu berlaku pada segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Apapun itu keburukan atau kebaikan. <clears throat> Bagaimana yang dianggap buruk oleh manusia atau yang dianggap baik oleh kita. Adapun masalah hubungannya dengan penjagaan kesehatan, pengaturan pola makan dan yang lainnya menurut uh, saran dokter yang yang ahli misalnya, maka ini tidak mengapa. Sudah kita katakan sebab yang diperbolehkan itu tidak mengapa dilakukan bahkan dianjurkan. Karena itu merupakan sebab. Orang yang makan berlebihan pun juga dilarang dalam agama, makan tidak teratur juga dilarang dalam agama. Apa ini hal-hal yang memudaratkan bagi manusia mencelakakan juga dilarang. Cuma yang jadi masalah nanti bersandarnya. Bersandarnya hati kita bukan sepenuhnya kepada sebab tersebut. Betapa banyak orang yang dia berusaha menjaga pola makannya, bahkan dia sendiri dokter, tapi kena penyakit. Kena penyakit yang parah yang dia sendiri tidak bisa menyembuhkannya, karena semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan manusia. Jadi maksudnya penyandaran hati kita yang kita perbaiki supaya tidak bersandar berlebihan kepada sebab tersebut sampai merupakan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang <clears throat> misalnya <clears throat> ketika dia melanggar satu nasihat dokter tentang masalah kesehatan, wah dia bingung, dia ketakutan sekali. Padahal dia melanggarnya tidak sengaja misalnya. Bukan karena kesengajaan. Ketakutan sekali. Tapi ketika dia melanggar satu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengotori hatinya, dia tidak ber, tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasa biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah ini kan parah. Berarti kepercayaannya terhadap dokter lebih tinggi daripada penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi ini yang jadi masalah. Ada orang yang dalam menjaga kesehatannya misalnya <clears throat> ketika bangun tidur dia sudah siapkan air putih langsung diminumnya air putih tersebut ya ini tidak ada masalah selama dia baca bismillah atau yang lainnya tapi ada orang yang lebih memperhatikan hal ini misalnya daripada membaca doa setelah bangun tidur bangun tidur dia nggak pikir baca doa dulu setelah bangun tidur alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana dan seterusnya tapi yang dipikir langsung minum dulu alhamdulillah dia bersyukur baik itu dia lupa atau tidak masalah berzikir setelah tidur maka tidak diperdulikannya maka ini jelas angka anehan kenapa lebih dia bersandar kepada apa ini anjuran manusia bersandar kepada nasihat manusia melebihi daripada bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala segala sesuatu yang yang ada di alam semesta ini. Nah. Enggak, <clears throat> Ustaz. Baik, kita akan kembali pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita dengan Bapak Deni di Pondok Bambu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanyakan ini Ustaz, saya disampaikan sama teman saya tentang penyembuhan ya. dengan baca Al-Qur'an. Iya. Yang di saya tanyakan begini, dia mengkhususkan karena setiap orang tuh kategori misalnya masuk dalam jus 30 jus salah satu misalnya saya di jus 5 gitu. Oh, nah, saya oh. mesti baca semua al di jus 5 selama berapa hari dan plus ada ayat-ayat tertentu. Nah, apakah kita boleh melakukan amalan seperti itu saat untuk penyembuhan? Itu ya. pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Silahkan Ustaz. Ya, eh, ketentuan-ketentuan yang seperti itu tidak ada dalilnya. Harus baca jus ini, sekian hari tertentu diakhiri dengan ini, itu semua tidak ada dalilnya. Banyak sekarang zikir-zikir yang dikatakan dari Al-Quran, tapi diselewengkan maknanya. Diselewengkan penggunaannya untuk penyembuhan penyakit tertentu, dibaca sekian kali dan seterusnya, atau ditulis nanti digantung atau ditempel di mana misalnya. Kalau kita baca Al-Quran, tapi ini semua penyimpangan. Tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhususkan atau membatasi seperti itu. Makanya seperti ini tidak perlu diamalkan. Kita amal dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, tanpa ada ketentuan jumlah tertentu, hari-hari tertentu. Kita baca <clears throat> untuk apa ini kesembuhan penyakit kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Asyafi yang Maha Penyembuh atau uh, ar rob yang Maha menguasai dan mengatur alam semesta itu lebih bermanfaat dan itu jelas-jelas kebaikannya karena disebutkan dalam petunjuk Nabi SAW. Ya. Nah, Ustaz. Mungkin uh, ini merupakan brand terakhir kita tadi sore di pagi hari ini Ustaz. Sebagai akhir dari perjumpaan kita ada yang ingin antum sampaikan untuk para pendengar sebagai kesimpulan silakan Ustaz. Ya, ya. warahmatullahi ya. Sebagai kesimpulan dari kajian kita, misalnya uh, eh, <clears throat> hendaknya manusia itu banyak berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanannya dan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin dia mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka keimanannya akan semakin sempurna, penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin semakin besar yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan juga segala kecukupan, perlindungan dan hidayah bagi, bagi hambanya tersebut. Nah, nah Ustaz. Demikianlah para pendengar semua materi yang telah kita dengar dan simak bersama dan juga soal jawab yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami akan berhubungan dengan Anda Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan yang telah Anda berikan di pagi hari ini Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.